Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, yang mau saya tanyakan. Eh, mohon maaf barangkali saya kurang jelas. Tadi kan misalnya musafir itu boleh berbuka dengan syarat uh, kurang lebih 80 km dan sebelum bajar sudah berada di luar kota. Yang saya tanyakan kan sekarang banyak orang yang eh, berke, berkepentingan mau pergi jauh sedangkan dia uh, dia itu perginya itu udah udah udah siang gitu bu ya bagaimana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jika orang di dalam orang mau berpergian tadi kan kalau mau berpergian, jika ingin mengambil rukhsah kemurahan maka catatannya adalah pagi itu harus sudah keluar dari kampungnya totalnya enggak jam 7 masih di rumah berangkat jam 8 maka karena anda pagi itu masih ada di rumah pertanyaannya adalah berarti pagi itu anda sudah wajib puasa karena anda pagi belum musafir kan begitu selagi anda belum musafir maka anda wajib berpuasa kecuali pagi itu anda sudah tidak di rumah anda musafir anda boleh berbuka karena anda sudah wajib berpuasa anda sempurnakan puasa anda tidak boleh dipotong dalam bepergian biarpun dalam bepergian karena apa bepergian anda berangkat adalah setelah terbitnya fajar karena apa di pagi itu anda menemukan tempat waktu yang anda wajib berpuasa yaitu saya masih di rumah sebab semua yang di rumah wajib puasa atau tidak wajib tidak boleh buka duluan lah kok enak buka duluan tak tahu apa di cancel tiketnya mau apa yuk nggak bisa mendahului Allah nggak boleh harus terbukti anda di perjalanan baru boleh berbuka tapi nanti pasti pergi siapa bilang pasti Balikmu bisa bocor sopirnya mogok tak taunya tiketnya di cancel kan bisa macam-macam ya jadi selagi anda waktu itu sudah menemukan kewajiban berpuasa maka anda harus menyempurnakan puasa waduh berat perjalanan jalan kaki pakai menggul pakai mikul satu karung ya mbak nggak apa-apa biarpun anda bepergian pagi itu nggak apa-apa terus ya nanti giliran anda tidak mampu ya boleh berbuka karena nggak mampu nanti babnya beda bukan karena musafir lagi seperti itu jadi tetap wajib menyempurnakan puasa. Sama orang yang gak mampu melakukan pekerjaan berat, dia bekerja tak tanya dia mau pingsan dan sebagainya, dia boleh berbuka, berbuka. Tukang becak atau misalnya, atau yang punya kerja berat. Seorang pekerja berat, jika benar-benar di saat bekerja dia menemukan dirinya lemah di hadapan pekerjaannya, sampai dia lemah nggak mampu bisa jatuh dari atas loteng nanti atau bisa ini atau dia lemes banget maka dia boleh berbuka tapi kapan boleh berbuka kalau terbukti dirinya lemah nggak boleh biasanya saya siang pasti lemah nih sarapan pagi dua piring nggak boleh karena bisa jadi sama bosnya nggak usah kerja dulu hari ini libur kan gitu dan semuanya bukan orang bekerja anda pun juga demikian kalau tiba-tiba lagi berpuasa di tengah-tengah kok menemukan diri Anda nggak mampu, ah, pusing, pingsan dan sebagainya, boleh. Tapi kan waktu pagi Anda tidak tahu kalau Anda bakal kayak begitu. Ini bab kecelakaan di tengah jalan ini beda. Yang jelas kita tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa taala.